Hadirin kaum muslimin Sidang jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman Yang dirahmati Allah Para pendengar sekalian yang mengikuti halakah maghrib Dimanapun kiranya berada Para pendengar juga yang mengikuti melalui live streaming Dimanapun kiranya berada Baik di Banda Aceh Maupun di luar Banda Aceh Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesehatan, memberikan kita istiqamah di dalam amal kita dan duduk kita sejenak sambil kita menunggu salat Isya. Mudah-mudahan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh sebagai kebajikan kita yang akan menambah mizan timbangan hasanat pada hari kiamat nanti. Hadirin yang berbahagia, insyaallah topik kita pada malam ini adalah tentang tafsir Al-Qur'an yaitu uh, secara lebih uh, khusus yaitu tentang bagaimana logika Al-Qur'an atau argumentasi Al-Qur'an di dalam uh, mendakwahkan tauhid di dalam mendakwahkan tauhid. Artinya bagaimana uh, khususnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang uh, yang tidak mau meninggalkan agama agama moyang mereka. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan konsep Al-Qur'an menghadapi orang-orang yang seperti ini. Hadirin berbahagia, sebelumnya kita akan membuka pengantar sedikit. Di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, "Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum?" Qalu bala. Artinya, ingatlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu telah atau pernah mengambil sumpah dari anak Adam semuanya pernah mengambil sumpah dari kita semuanya sejak Nabi Adam sampai manusia hari ini bahwa Allah pernah bertanya pada mereka alastu bi rabbikum bukankah aku Tuhanmu kemudian semua manusia menjawab pernah menjawab Qalu bala. Benar wahai Allah. Engkau adalah Tuhan kami. Hadirin berbahagia, kesimpulan pertama dari ayat ini adalah setiap manusia percaya akan adanya Tuhan. Itu itu yang pertama. Setiap manusia percaya adanya Tuhan. Nah. Namun setiap bangsa, setiap generasi setiap orang memiliki persepsi tersendiri tentang tentang Tuhan karena mereka menginterpretasi Tuhan bukan berdasarkan petunjuk wahyu tapi berdasarkan petunjuk akal mereka karena itu kalau kita melihat di dalam agama-agama kuno bangsa-bangsa terdahulu seperti bangsa Yunani, bangsa Mesir, India dan seterusnya mereka itu memperkenalkan atau menjadikan dewa-dewa sebagai Tuhan yang mereka yakini dewa-dewa itulah yang yang menguasai alam semesta ini <clears throat> oleh karena itu misalnya di dalam tradisi bangsa Yunani kuno mereka banyak sekali dewa-dewa yang diagung-agungkan ada dewanya namanya dewa api misalnya ada dewa kecantikan dewa macam-macam dewa angin macam-macam mereka meyakini dewa-dewa itu sebagai sebagai perwujudan Tuhan yang memberikan efek atau yang menguasai alam semesta ini <coughs> oleh karena itu hadirin berbahagia ketika kita melihat eh, sirah ya, sejarah bangsa Arab pra Islam atau ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang diangkat menjadi seorang Rasul di Jazirah Arab di sana pun bangsa Arab kuno juga mendewakan atau menyembah berhala-berhala patung-patung yang mereka yakini memberikan madarat dan manfaat kepada mereka dewa-dewa ini patung-patung itu memberikan manfaat dan juga memberikan madarat kepada kepada mereka Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam datang apa yang pertama dibawa oleh Nabi? Yang pertama diperkenalkan oleh Nabi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja Muhammad bukan saja Rasulullah seluruh para nabi yang pertama sekali adalah memperkenalkan tauhid. Semua nabi yang pertama, tugas mereka pertama adalah memperkenalkan tauhid. Artinya bangsa terdahulu itu meyakini banyak Tuhan. Maka di dalam Al-Qur'an dikatakan alihah. Alihatan. Amittakhadhu alihatam minal ardihum yunshirun. Orang-orang terdahulu itu meyakini banyak Tuhan. Meyakini banyak Tuhan, namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengirim para nabi, khususnya Rasulullah misalnya, ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi itu membawa konsep beda dengan konsep ketuhanan orang-orang orang-orang Arab jahiliyah itu. Oleh karena itu, ketika pertama kali mereka mendengarkan, menyaksikan dan bahkan berdebat ya dengan para nabi dalam konteks uh, ini kita melihat dalam konteks Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sampai mengatakan begini Ajalal alihata ilahu wahida in hadza la syai'un ujab ketika nabi membawa konsep tauhid yaitu dari pemahaman mereka Tuhan itu banyak kepada konsep satu Tuhan mereka mengatakan Ajalal alihata ilahu wahida mana mungkin mana mungkin Tuhan kita banyak tiba-tiba datang Muhammad mau menjadikan Tuhan itu cuma satu inna hadza la syai'un ujab ini sesuatu yang yang aneh ini dalam surah Sad bisa dilihat nanti ayat 5 sampai ayat 7 inna hadza la syai'un ujab ini kata kata orang-orang orang-orang Arab Hadirin berbahagia Kenapa mereka meyakini banyak Tuhan sebelum datang para nabi itu? Karena problem manusia itu banyak. Karena problem manusia itu banyak, oleh karena itu mereka pun meyakini jika problem itu banyak, maka Tuhan pun harus banyak. Masalah manusia itu banyak. Maka tidak mungkin masalah yang banyak itu bisa diselesaikan oleh satu Tuhan. Ini harus diselesaikan oleh oleh banyak Tuhan. Hadirin berbahagia, inilah mindset yang berkembang pada umat-umat terdahulu. Baik itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kondisi jazirah Arab ketika Rasulullah di, diutus juga kondisi umat-umat terdahulu baik itu sejak Nabi Nuh, Nabi seterusnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan seterusnya semuanya menghadapi problem-problem yang sama. Hadirin berbahagia Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kemudian Mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Artinya Al-Quran mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagaimana metode dakwah Bagaimana Rasulullah harus menghadapi Orang-orang yang tidak mau menerima konsep satu Tuhan Konsep Tauhid Konsep tauhid akidah Islam bagaimana menghadapi itu apakah Rasulullah harus uh, uh, apa namanya menyampaikan atau memaksa mereka-mereka itu untuk untuk berislam ternyata tidak dikatakan qul falillahil hujjatul baligha. jadi konsepnya satu yaitu katakanlah hai Muhammad qul falillahil hujjatul baligha sampaikan tentang konsep tauhid itu bil huj bil hujjah qul falillahil hujjat fil qul falillahil hujjatul balighah artinya menyampaikan konsep satu tuhan kepada orang-orang yang telah memahami tuhan itu banyak selama beratus-ratus tahun yaitu dengan hujjatul balighah apa itu hujjatul balighah dengan argumentasi yang kuat artinya bukan pakai pokoknya-pokoknya tapi dengan argumentasi, dengan logik, dengan logis ya, argumentasi logis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampaikan konsep tauhid itu dengan hujjatul balighah, dengan argumentasi. Tidak boleh pakai kekerasan. Tidak boleh pakai jurus pokoknya-pokoknya. Pokoknya kalian harus beriman, tidak demikian. Nah, barangkali inilah salah satu mukjizat Al-Qur'an. Salah satu sisi mukjizat Al-Qur'an adalah penempatan argumentasi logis. Artinya Al-Qur'an mampu menertibkan logika manusia secara umum. Contoh ya, ini contoh. <coughs> Hadirin berbahagia, Orang-orang Arab terdahulu meyakini bahwa Allah bahwa Tuhan yang mereka yakini banyak itu adalah sumber untuk menyelesaikan masalah. Sumber menyelesaikan masalah. Ada Tuhan yang mengurus orang-orang bodoh misalnya. Ada Tuhan yang mengurus orang-orang miskin. Ada orang ada Tuhan yang mengurus tentang eh, pertanian. Ada Tuhan yang mengurus tentang tentang apa? Tentang perang dan sebagainya. Jadi tugas-tugas itu seolah-olah diembankan kepada pada tuhan-tuhan mereka. Oleh karena itu mereka menyebut aliha. takhadu alihatan minal ardi hum yunshirun. Mereka menyebut dengan aliha. Aliha itu bentuk jamak daripada ilahun. Kalau ilahun satu, kalau aliha itu bentuk jamak daripada ilahun. Bagaimana logika Al-Qur'an ketika menghadapi orang-orang ini? Hadirin berbahagia, dikatakan di dalam sebuah uh, ayat Allah Subhanahu wa taala daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathalan alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun ayat di dalam surah az-zumar ayat 29 saya baca sekali lagi ضربallahu مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل hal yastawiyani mathalan alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun ayat ini hadirin berbahagia kalau kita membaca secara sepintas tidak terlalu kita perhatian dengan apa sebetulnya muatan ayat ini ini maknanya biasa-biasa saja biasa-biasa saja artinya begini Allah memberikan perumpamaan bagi seorang laki-laki fihi syuraka'u mutasyakisuna wa salaman lirajul Allah memberikan perumpamaan bagi seorang laki-laki yang dimiliki oleh banyak tuannya oleh banyak majikannya satu orang budak tapi majikannya banyak satu orang apa namanya pekerja tapi tuannya bosnya itu banyak bukan satu bos barangkali satu satu pekerja satu karyawan dia bosnya ada sepuluh nah, ini perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian satu lagi warajulan salaman li rajul ada satu orang pekerja budak ya bahasa bahasa Al-Qur'an diartikan ini budak ada seorang budak tetapi budak itu hanya memiliki satu tuan memiliki satu tuan saja hal yastawiyani masalah hal yastawiyani masalah alhamdulillah bal aksaruhum la ya'lamun apakah sama kondisi budak yang pertama dengan budak yang yang kedua artinya eh, pekerja pekerja Apakah sama kondisi pekerja yang satu dengan pekerja yang dua? Yang satunya memiliki bos banyak, yang kedua memiliki bos cuma satu bos dia, satu majikan. Yang satunya banyak majikan. Hadirin berbahagia. Ini ayat ini hadirin berbahagia disampaikan oleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menolak konsep satu Tuhan tadi. Ketika Rasulullah SAW alaihi wasallam berdakwah mengatakan kita harus meyakini bahwa Tuhan kita ilahun wahid, Tuhan kita satu. Orang-orang nggak -orang percaya. Lalu Rasulullah SAW alaihi wasallam bukan bukan menghantam mereka. Bukan apa namanya? Tapi menggunakan logika, logika lain. Al-Qur'an mengajarkan Rasulullah SAW alaihi wasallam untuk pakai logika. Makanya di dalam Al-Qur'an banyak kali banyak sekali kata-kata daraballahu daraballahu masala. Allah buat perumpamaan banyak sekali kita temukan yang redaksinya daraballahu masala atau wadrib lahum ada beberapa uh, model ayat seperti ini <coughs> apa yang yang menjadi pesan di dalam ayat ini yang menjadi pesan di dalam ayat ini adalah satu pekerja yang memiliki banyak tuan itu sangat repot sekali satu orang bekerja tapi memiliki banyak bos itu repot sekali karena satu bos punya keinginan berbeda dengan bos yang lain satu satu majikan keinginan macam-macam majikan yang satu inginnya inginnya seperti ini majikan yang kedua inginnya seperti ini majikan yang yang satunya lagi inginnya seperti ini Artinya keinginan sangat banyak. Sementara keinginan-keinginan tersebut semuanya dibebankan kepada satu budak tadi, satu pekerja tadi. Makanya dikatakan rajulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rajulan salaman li rajul Artinya satu orang pekerja, satu orang budak tapi dimiliki rame-rame oleh oleh banyak tuannya, banyak majikannya. Ini sangat merepotkan sekali. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia Sebaliknya ada satu orang pekerja tetapi dia memiliki satu tuan maka ini ini akan akan memudahkan pekerjaannya dia nggak banyak perintah perintah cuma satu yaitu datang dari bosnya itu sementara yang tadi banyak bos ini sangat merepotkan oleh karena itu hadirin berbahagia di dalam ayat yang lain ya di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun kemudian ditekankan di ayat yang lain artinya jika bos itu kita ibaratkan ya ini ibarat Al-Qur'an ini jika bos itu majikan itu diibaratkan dengan Tuhan maka coba kita bayangkan keinginan Tuhan yang pertama itu sungguh beda dengan keinginan Tuhan yang kedua dan seterusnya maka ini akan merepotkan kita oleh karena itu dalam ayat yang lain dikatakan laukana fihi maalihatun illallahu jika di alam ini jika di jika kita ini ya jika uh, di alam ini jika yang menguasai alam semesta ini banyak Tuhan ini firman Allah Subhanahu wa taala alihatun bukan satu Tuhan illallah bukan satu tuhan selain Allah maksudnya la fasadata maka sungguh akan rusak akan hancur akan binasa alam semesta ini law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata fa subhanallahi rabbil arsy amma yasifun ini surah dalam surah al-anbiya ayat 22 artinya digambarkan <coughs> oleh Al-Quran kepada orang-orang yang menolak tauhid dengan argumentasi seperti ini. Digambarkan argumentasi seperti ini bukan dengan atau melalui pendekatan yang sifatnya memaksa dan sebagainya. Tidak memaksa, tetapi argumen logis yang bisa diterima oleh oleh setiap orang. yang berbahagia, ayat ini apa maksudnya? Jika Tuhan banyak, ini ini eh, dalam surah Al-Anbiya ayat 22 tadi, jika saja Tuhan itu banyak, maka akan binasa langit dan bumi. Coba kita bayangkan, satu Tuhan menginginkan kiamat misalnya. Satu Tuhan lagi tidak menginginkan kiamat, maka ini akan terjadi ketidakseimbangan di di alam semesta. Ini firman Allah, bukan kata saya. Laukana fihi ma alihatun illallahu lafasadata. Jika di alam semesta ini banyak Tuhan, banyak Tuhan-Tuhan, kata Al-Qur'an lafasadata tidak mungkin tidak mungkin alam ini alam semesta ini akan bertahan tidak mungkin makanya di dalam Islam menganut namanya tauhid ya Tuhan itu absolut ya, Tuhan itu absolut tidak boleh banyak tidak boleh di, di, di, di apa namanya dimisalkan dengan benda dengan macam-macam tidak boleh dia absolut absolut itu lawannya relatif kalau Allah itu kalau Tuhan itu diibaratkan dengan orang misalnya maka itu itu relatif sifatnya nanti ada pertanyaan begini kenapa gondrong misalnya akan ada pertanyaan seperti itu nanti kalau eh, apa namanya pertanyaan selanjutnya misalnya kenapa dia gondrong kenapa dia eh, face nya itu mirip orang Eropa misalnya nanti marah orang Cina ya kan nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena Tuhan itu disifatkan dengan sifat relatif makanya di dalam Islam tidak boleh Qul huwallahu ahad Allah itu esa itulah absolut absolut itu apa? absolut itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun dia sebuah eksistensi sebuah totalitas tak terbatas tak tertandingi tak terkalahkan itulah dia absolut namanya Gak bisa dibandingkan nah, oleh karena itu hadirin berbahagia Inilah konsep yang dibawa oleh para nabi. Inilah konsep yang dibawa konsep tauhid yang dibawa oleh setiap nabi dan rasul. Ya, kita kita melihat di dalam ayat yang lain misalnya disebutkan wa ma <coughs> wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada satu orang rasul pun yang kami utus sebelum engkau hai Muhammad artinya nabi-nabi terdahulu baik nabi yang diceritakan dalam Al-Qur'an maupun nabi-nabi yang tidak diceritakan dalam Al-Qur'an semuanya membawa atau mengarahkan manusia kepada kepada tauhid meluruskan pemahaman manusia tentang konsep Tuhan tadi jika sebelumnya sebelum Rasulullah SAW misalnya orang-orang menerjemahkan Tuhan itu dalam bentuk benda-benda misalnya. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan Tuhan yang benar itu seperti ini. Konsep Allah Subhanahu wa taala itu seperti ini. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Tidak bisa disifatkan dengan benda-benda. Tidak bisa disandingkan dengan manusia. Inilah konsep konsep yang dibawa oleh semua para nabi dan rasul yaitu al-ahad absolut hadirin berbahagia Kemudian logika Al-Qur'an yang e, seperti yang diajarkan kepada Rasulullah tadi yaitu tentang e, konsep satu pekerja sepuluh tuan dengan konsep satu pekerja dengan dengan satu tuan. Inilah maksudnya untuk supaya orang-orang Arab itu memahami supaya pendekatan logika itu mereka terima. Mereka yakini, mereka terima. Karena kalau pakai pendekatan ayat ini firman Allah nggak terima nggak bakalan terima oleh karena itu apakah kalian mau uh, mau menjadikan Tuhan tapi Tuhan itu banyak sementara nanti kalian akan dibebankan kewajiban-kewajiban yang sangat banyak sekali nah, kira-kira nah, begitu maksud daripada uh, ayat di dalam surah Az-Zumar tadi hadirin berbahagia kemudian Ada sebuah ayat lagi di dalam surah An-Nahl. Surah An-Nahlu. Begini uh, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu aynama yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa wa man ya'muru bil 'adli wa huwa ala siratim mustaqim ini di dalam surah An-Nahl ayat 7 76 demikian pula ayat ini kalau kita membaca sekilas membaca tanpa apa namanya e, sensitif ya sensitif apa sebetulnya kandungan di dalam ayat ini maka itu biasa-biasa saja tetapi ayat ini sebetulnya hadirin berbahagia juga menjadi dasar untuk berlogika kepada orang-orang yang yang tidak menerima Islam. Khususnya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Argumentasi yang diajarkan oleh Al-Qur'an kepada Rasulullah seperti ini. Apa artinya ayat ini? Wa daraballahu rajulaini. Allah memberikan contoh memberikan perumpamaan dua orang laki-laki ahaduhuma abkam dua orang laki-laki. Salah satu di antara dua itu bisu, tidak bisa cakap, tidak bisa, tidak bisa ngomong. Abkamu, la yaqdiru ala shayin, wahyu kallun ala maulahu, ainama yuwajihu la yati bi khair. Perumpamaan dua orang, yang satunya adalah orang orang bisu, tidak bisa ber, berbicara, tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Artinya kalau kita misalnya, ini maaf sekali, punya pembantu misalnya, tapi bisu, ini kan menyulitkan, menyulitkan komunikasi, menyulitkan komunikasi dengan dengan pembantu kita. Ini berbeda dengan apa namanya? <coughs> Seorang pembantu yang bisa bisa ngomong rajulaini ahaduhuma abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu aynama yuwajjihu yuwajjihu la yati bi khair hal yastawi huwa wa man apakah sama kata Quran antara satu yang bisu dengan yang tidak bisu tentu tidak sama tentu tidak sama apa maksud dari ayat ini hadirin berbahagia Juga sebetulnya ayat ini mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berargumen kepada orang-orang yang tidak menerima Islam, yaitu bil hujjatil balighah dengan argumentasi yang yang kuat. Ha. Apa maksudnya? Logika Nabi seperti ini. Adrian berbahagia, jika jika pembantu saja jika pembantu saja kalian tidak mau atau tidak apa namanya berat ya untuk menerima pembantu yang yang bisu misalnya jika pembantu bisu saya kalian berat untuk menerima apatah lagi lalu kenapa kalian menerima bos yang yang bisu yang tidak bisa bercakap-cakap yang tidak bisa berkomunikasi dengan dengan kalian artinya Nabi berbalik berlogika bertanya kamu pasti tidak mau punya budak pekerja yang bisu tidak mau itu semua orang bukan tidak mau tapi berat jika ada pilihan dia akan mengambil yang yang bisa yang bisa berbicara jika punya pilihan pasti setiap orang akan mengambil yang yang bisa bicara lalu mereka menjawab hadirin berbahagia tentu tidak mau tentu kami tidak mau mengambil pembantu yang yang tidak bisa bicara lalu Dawi menjawab kembali apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembantu macam itu pembantu yang bisu saja kalian tidak mau menerima kalian tidak mau menerima masa kalian mau mau menerima mau menerima bos kalian maksudnya Tuhan kalian itu pembantu saja yang dia itu derajatnya di bawah kalian kalian tidak mau pembantu itu bisu tidak bisa berbicara apalagi bos kalian yaitu Tuhan maksudnya masa kalian kalian mau menerima bos kalian Tuhan kalian tapi bisu ini kan budek kalian ini kata kata Rasulullah SAW kalian ini kan bodoh sebetulnya pembantu saya kalian tidak mau apalagi Tuhan apalagi bos kalian apalagi Tuhan kalian orang jadi pembantu saya nggak mau macam macam apa namanya macam tidak bisa bicara itu tapi kalian mau menerima bos kalian Tuhan kalian tapi tidak bisa tidak bisa berbicara dan tidak mungkin kalian akan mengangkat ya tidak mungkin secara logika kalian akan mengangkat orang-orang yang punya kekurangan tadi menjadi pangeran menjadi menjadi bos atau menjadi menjadi Tuhan kalian nah, ini inilah logika yang disampaikan oleh oleh Quran itu diajarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi orang-orang yang yang menolak tauhid yang menolak ajaran tauhid itu tadi Hadirin berbahagia. Kemudian ada satu lagi terakhir ada di dalam surah surah Al-Maidah. Ini berkaitan dengan dakwah Nabi Isa salam Berkaitan dengan dakwah Nabi Isa salam. Tetapi juga ini diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana berlogika dengan orang-orang yang yang tidak mau menerima tauhid. Dikatakan di dalam surah Al-Maidah, "Mal Masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati thumma unzur anna yu'fakun artinya tidaklah al-masih artinya Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam kecuali seorang rasul mal masih ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul Isa alaihissalam itu datang setelah fase-fase kerasulan sebelumnya wa ummuhu siddiqatun wa ummuhu siddiqah dan ibundanya ibunda Isa alaihi salam adalah seorang seorang wanita yang yang benar artinya seorang wanita yang jujur kana yakulani ta'am mereka berdua yakulani ta'am Isa dan ibundanya sama-sama makan sama-sama makan nah, ini ini uh, argumentasi Al-Quran Isa dan ibundanya sama-sama makan seperti kalian karena yakulani ta'am seperti kalian makan ketika, ketika lapar dia akan makan ketika sakit dia minum obat ketika capek dia akan istirahat ya jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini apa namanya disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hal-hal seperti ini kepada orang-orang yang tidak mau, mau menerima tauhid dengan pendekatan logika. Jadi eh, bagaimana penjelasannya hadirin berbahagia? Penjelasannya adalah tidaklah mungkin ya, tidaklah mungkin seorang itu bertuhan kepada sesuatu yang yang relatif tadi. Tidak mungkin kalian bertuhan kepada sesuatu yang relatif. Tidak mungkin kalian berdoa minta sesuatu kepada sesuatu yang butuh makanan. Tidak mungkin kalian berdoa. Jangan-jangan kalian berdoa tapi dia sedang lapar misalnya. Tuhan kalian sedang lapar. Karena yakulani ta'am. Mereka itu butuh makanan. Mereka itu manusia biasa yang perlu makanan. Makan seperti kalian makan. Capek seperti kalian capek. Ini adalah sifat-sifat sifat manusia yang tidak seharusnya atau tidak sepantasnya disematkan kepada kepada Tuhan yang kalian yakini. Kepada Tuhan yang kalian yang kalian yakini. Tidak pantas. Oleh karena itu lagi-lagi hadirin berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa konsep Tuhan di dalam Islam yaitu absolut. Qul huwallahu ahad. Absolut itu sesuatu totalitas, sebuah eksistensi al-maujudat tak terbatas, tak tertandingi, tak terkalahkan. Oleh karena itu eh, inilah konsep ya, konsep yang dibangun oleh semua para nabi dan rasul ketika menyampaikan dakwah mereka. Maka di dalam surah Al-Hadid juga kita melihat misalnya bagaimana digambarkan Allah Subhanahu wa taala, "Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim." Apa maksudnya? Kalau terjemahannya adalah dia yang awal, wal akhiru dia yang akhir wal zahiru dia yang zahir wal batinu dia yang batin <coughs> tetapi ayat ini hadirin berbahagia apabila dicermati secara mendalam maksudnya apa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah penguasa ruang dan waktu penguasa ruang dan waktu al awwalu wal akhiru itulah waktu wal zahiru wal batin itulah ruang Allah Subhanahu wa taala tidak masuk bukan bagian daripada ruang dan waktu tetapi Allah Subhanahu wa taala penguasa ruang dan waktu dan dia tidak tidak termasuk ke dalam ke dalam hukum <coughs> tidak termasuk ke dalam hukum ruang dan ruang, ruang dan waktu oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mempertegas ya mempertegas bahwa apa yang kalian yakini dari konsep banyak Tuhan alihah ah, dikatakan dalam Al-Quran kepada konsep ilahun wahid inilah konsep sebetulnya konsep yang benar dan ini ini disampaikan oleh setiap setiap nabi dan rasul disampaikan oleh setiap nabi dan rasul baik nabi yang diabadikan namanya sejarahnya di dalam Al-Qur'an maupun nabi yang tidak pernah disebutkan namanya di dalam Al-Qur'an karena Nabi dan Rasul itu banyak sekali hati yang berbahagia sama-sama mereka ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipilih oleh Allah untuk menjadi juru dakwah untuk menjadi penghantar pesan-pesan ilahiyah kepada manusia sekalian untuk meluruskan tauhid meluruskan persepsi manusia tentang Tuhan karena manusia karena punya satu potensi bahwa setiap manusia itu meyakini adanya Tuhan adanya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian dia men menginterpretasikan Tuhan dalam bentuk macam-macam orang Yunani Tuhannya seperti ini orang eh, India seperti ini kemudian orang Cina seperti ini itu hasil imajinasi manusia karena setiap manusia punya potensi meyakini adanya Tuhan kemudian ketika datang Allah ketika datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan sebetulnya konsep Allah Subhanahu wa taala itu seperti ini bukan seperti imajinasi kalian bukan seperti pikiran-pikiran kalian bukan dalam bentuk dewa-dewa bukan matahari bukan bulan bukan makhluk tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah ilahun al-ahad ilahun wahid qul huwallahu ahad yaitu dia satu zat satu al-mawjud satu wujud yang absolut tidak bisa disamakan dengan benda apapun tidak bisa sama dengan benda apapun tidak bisa dikalahkan oleh oleh oleh kekuatan apapun. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia e, karena waktu kita telah sampai pada waktu Isya insyaallah e, pada lain kesempatan kita akan e, menyambung topik ini. E, demikianlah pada malam yang bahagia ini kajian kita mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.